Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2015. Insyaallah pada sore hari ini adalah hataman kajian kita tafsir ayat-ayat sukses. Ya, ini sekaligus penutupan kajian ayat-ayat sukses ini dan insyaallah mulai besok Ba'dal Asar kajiannya diisi oleh ustadz-ustadz yang lainnya insyaallah sebagaimana biasa sampai Idul Fitri insyaallah. Dan insyaallah besok pagi masih ada kajian Ahad pagi jam 9 sampai jam 10. Kemudian setelah itu saya berangkat ke Balikpapan dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. insya Allah. Allahumma amin. Kemudian ini ada kuis Al-Qur'an namanya Al-Majid Al-Qur'an terjemah dan tajwid warna. Terjemah dan tajwid warna standar Kementerian Agama RI Al-Akhbar Asbabun Nuzul Panduan Tajwid Etika membaca Al-Quran Dan doa-doa Masya Allah lengkap ini ya Ini ada enam jumlahnya Dibagi dua aja Untuk akhwat 3 Dan untuk ikhwan 3 Nanti jawabannya ditulis di kertas Disertai alamat Dan nomor yang bisa dihubungi Tentu dengan nama Pertanyaannya Kemarin telah disebutkan Tingkatan-tingkatan jihad Menurut al illamah Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala Semuanya total ada 13 ya, Gimana kalau semuanya Kalau semuanya berat enggak Ya Kalau semuanya mungkin berat Ya Saya pilih satu aja Kemarin telah diterangkan jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Nah sebutkan empat tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Ya, kalau itu gampang kan? Gampil Allah itu. Ya, jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi, dipisahkan antara ikhwan dengan akhwat. Mengenai ayat-ayat sukses kita terakhir ayat sukses yang ke-48 Yaitu surat As-Sof ayat 12 Sekarang ayat sukses yang nomor ke-49 Surat at tahobun ayat nomor 9 Ya, monggo kita buka surat at tahobun ayat nomor 9 Surat At-Taghabun adalah surat yang nomor ke-64 Ayat nomor 9 Mari kita lihat "A'udhu billahi minasyaitanir rajim Yawma yajma'u yawma yajma'ukum liyaumil jam' Dzalika yaumut taghabun ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh Niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya Dan memasukkannya ke dalam jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Itulah keberuntungan yang besar sukses besar. Di sini kalau kita lihat kiat sukses di ayat ini ada empat. Ya. Kriteria sukses di ayat ini ada empat. Surat At-Taghabun ayat nomor 9. Yang pertama-tama adalah ya, Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yawmut taghabun wa man yu'min billah yang pertama adalah wa man yu'min billah beriman beriman dengan keimanan yang benar mengimani semua yang wajib diimani dan iman ini sudah sering kita jelaskan definisinya Qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan iman itu adalah ucapan dengan lisan pemahaman dan keyakinan dengan hati serta pengamalan dengan anggota tubuh iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan yaitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang kedua, kiat sukses di sini adalah wa ya'mal shaliha. Beramal soleh Beramal soleh Kemarin juga sudah disinggung Yang namanya beramal soleh itu adalah Amalan yang sesuai dengan Ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak dikatakan sebagai amal soleh. Ya, amal soleh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan makhluk baik. Itu amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah yukaffir anhu sayyi'atih. Kiat sukses yang ketiga adalah Allah tutupi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau Allah menutupi kesalahan, kesalahan kita, menutupi dosa-dosa kita, tentu maksudnya adalah mengampuni. Itu orang sukses yang mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa yadkhilhu jannatin tajri min al anharu khalidina fiha abada. Yang keempat adalah Allah masukkan ke dalam syurga Mendapatkan berbagai macam kenikmatan tiada tara di dalam syurga Kekal di dalamnya selama-lamanya ya. Inti sukses itu ya ini Masuk ke dalam syurga Cuman menuju surga banyak amalan amalannya. Dan itu yang dibahas di dalam ayat-ayat sukses ini. Kemudian yang terakhir, ayat sukses yang ke-50. Nah, ini penutupannya. Di surat Al-Buruj ayat nomor 11. Silakan kita buka surat Al-Buruj ayat nomor 11. Ya, surat ke-85. Surat ke-85 ayat nomor 11. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh Bagi mereka surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Itulah keberuntungan yang besar Nah di sini kita lihat ada tiga Ada tiga kriteria sukses sama dengan tadi Yang pertama-tama adalah Innal ladhina amanu Beriman jadi selalu ada iman, iman, iman, iman, iman, iman. Karena itu orang yang tidak beriman tidak pernah sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman yang benar. Kemudian yang kedua adalah wa amilus beramal soleh Amal soleh yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia Menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak sesama manusia Bahkan beramal soleh ini bukan hanya kepada manusia Tapi juga kepada alam semesta Islam itu menganjurkan kita berbuat baik kepada ya, Allah Kemudian kepada kepada makhluk Makhluk itu ada perinciannya yang pertama adalah makhluk itu orang beriman. Kemudian bukan hanya orang beriman tapi juga orang kafir. Selama orang kafir baik kepada kita, kita wajib baik kepada dia. Sudah pernah kita bahas yang lalu macam-macam orang kafir. Walaupun cinta tidak boleh. Kemudian bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada binatang pada binatang. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing dikurung tidak boleh lepas tapi tidak diberi makan sampai mati. Dia dihukum oleh Allah diazab karena kucing tidak baik kepada tidak baik kepada binatang. Kemudian bukan hanya binatang tapi juga baik kepada pohon-pohonan. Baik kepada pohon. Allah menyuruh kita baik kepada pohon, kepada tanam-tanaman, nggak boleh apa namanya menebang seenaknya itu tidak boleh. Bahkan Islam menganjurkan Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita di antara amal jariah yang ganjarannya terus mengalir walaupun kita sudah mati itu di antaranya adalah menanam pohon, terutama lebih khusus pohon kurma karena pohon kurma manfaatnya banyak. Tapi menurut para ulama bukan hanya pohon kurma, semua pohon. Ini ganjarannya luar biasa. Kita nggak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi program penghijauan ini adalah programnya umat Islam. Bukan hanya kepada pohon, tapi juga kepada alam. Kita dilarang membuat polusi. Polusi, polusi itu dosa. Orang merokok, dia bukan hanya berdosa karena hukum rokok haram, tapi dia juga membuat polusi Iya kan? Orang sebelahnya kena apa namanya? Perokok pasif. Perokok pasif yang lebih bahaya akibatnya daripada dia yang merokok dosa. Jadi orang merokok dosanya berlipat-lipat. Pertama-tama dia dosa karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Yang berikutnya lagi adalah dosa karena dia merusak alam, ganggu orang. Kemudian juga termasuk orang bawa mobil atau truk atau yang lainnya, knalpotnya itu ya keluar keluar apa namanya? apa dikenal pot itu namanya asap ya. Asapnya banyak. Asapnya banyak membuat polusi ini dosa ini. Jangan dikira nggak dosa, dosa itu. Dosa. Terus bagaimana solusinya ya? Karena potnya diperiksakan. karena ada cara meriksa knalpot kan. Bagaimana supaya tidak keluar asap yang demikian banyak ganggu orang. Dosa itu. Antum terganggu nggak? Ada truk lewat ya. Lalu keluar asap yang tebal. Terganggu nggak antum? Hukumnya ganggu orang apa? Dosa. Jangan enak-enakan itu dosa itu, dosa. Solusinya apa? Ya perbaiki knalpotnya. Enggak punya uang, ya jangan bawa truk, disimpan aja di rumah. Iya, enggak punya uang ya sepedaan aja, sepeda pancal. Enggak punya uang kok maksa diri, pakai kendaraan yang sudah kuno, lawas, ya, rusak semuanya, hanya ganggu orang lain. Berarti itu. Islam ini konsep hidup yang luar biasa. Konsep hidup yang syamil dan kamil. Syamil universal, mencakup semua aspek. Tidak ada satupun yang tertinggal dari ajaran Islam. Kamil sempurna. Kalau kita belajar Islam dari sumbernya, kita akan cinta kepada Islam. Mereka-mereka yang nggak suka kepada Islam karena mereka tidak belajar Islam dari sumbernya. Mungkin baca koran, baca majalah, lihat TV, internet, ya. Atau juga gurunya adalah Fadilatul Syekh Google Nah, itu fadilatul syekh yang adal al-mudil. Itu fadilatul syekh yang sesat lagi menyesatkan. Iya, berapa banyak orang tersesat gara-gara Google. Kena aliran sesat gara-gara Google. Artinya cari ilmu bukan di situ, harus punya guru. Pakai internet boleh, tapi kita harus tahu bahwa website yang kita akses adalah website yang aman. Yang aman yang tidak menyebarkan pemikiran sesat, pemikiran menyimpang. Iya kan? Islam ini konsep hidup yang luar biasa. Tidak ada seperti Islam. Tapi bagi orang yang mengenal Islam. Cuman ya itu tadi, kalau mau lihat Islam jangan lihat umat Islam. Ya, ada seorang ulama ini cerita sangat indah ya. Beliau uh, nulis di dalam kitabnya tafsir. Beliau ini menafsirkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu dan ayat-ayat ya ayyuhan nas yang sudah pernah saya kirimkan di WhatsApp ya ayuhan nas sudah tuntas 40 ayat seruan untuk manusia tinggal ya ayyuhalladzina amanu judul kitabnya itu tamyizul mahdudin anil mahrumin fi tajridid din wa tauhidil mursalin Ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi Al-Makki Wafat pada tahun 1379 Hijriah Yang ditahkik dan dita'lik oleh Syekh Ali Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari Kitab ini bagus Di dalam kitab ini sang penulis cerita ya, Bahwa ada orang di Eropa Orang ini belajar Islam Kemudian dia pun tertarik kepada Islam. Dia belajar Islam, dia tertarik kepada Islam. Islam itu adalah konsep hidup yang indah, yang syamil, universal, yang kamil, yang sempurna. Lalu dia pun masuk Islam. Ini orang Eropa ini non muslim, dia masuk Islam. Dia ucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammad rasulullah. Kemudian karena dia Islam maka dia wajib mengerjakan syariat-syariat Islam. Di antaranya adalah pergi haji. Dia pun pergi haji, pergi haji. Yang mana pada saat itu ya, Arab Saudi masih belum dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi sekarang. Waktu itu di Arab Saudi masih kacau. Masih belum dikuasai oleh Al-Saud, keluarga Saud. Masih kacau di sana. Sampai-sampai di Masjidil Haram itu sholatnya empat kali. Karena masing-masing madhab tidak mau sholat di belakangnya madhab lain. Jadi Hanafi punya mimbar sendiri. Maliki punya mimbar sendiri. Kemudian juga Syafi'i punya mimbar sendiri, Maliki apa namanya Hambali juga punya mimbar sendiri. Pokoknya umat Islam itu bertengkar sendiri, berkelahi sendiri, ribut sendiri, tukaran sendiri. Ya. Lalu orang Eropa yang baru masuk Islam ini ketika lihat keadaan begitu, dia mengatakan apa? Dia mengatakan alhamdulillah Allah telah menjadikan saya kenal dengan Islam sebelum kenal dengan orang Islam. Coba saya tahu orang Islam kayak gini, saya tidak masuk Islam saya. Tapi untung saya tidak kenal orang Islam dulu. Yang saya kenal adalah agama Islam dulu. Ya. Artinya dia paham bahwa perbuatan mereka seperti itu itu tidak mewakili Islam. Tidak mewakili Islam. Islam nggak kayak gitu. Lalu kemudian setelah Mekah dikuasai oleh Al Saud, ya dijadikan menjadi kerajaan Arab Saudi. Nah, dihancurkan semua mimbar-mimbar itu. Dikasih satu mimbar, satu imam. Ayo, imamnya ini semua sholat di belakang imam ini. Titik. Nah, selesai. Bubar semuanya. Disitulah perlunya penguasa. Disitulah perlunya imam, penguasa. Penguasa yang tegas, yang memutuskan perkara, yang membingungkan rakyatnya. Ya. Karena itu ada ungkapan yang sangat indah yang berbunyi al-Islam mahjubun Bil muslimin. Agama Islam tertutupi oleh orang-orang Islam. Keindahan agama Islam tertutupi oleh perbuatan-perbuatan orang yang mengaku Islam. Sehingga masyarakat menyangka Islam kayak gini ya. Padahal mereka tidak mewakili Islam. Karena berapa banyak kelompok yang mengaku Islam dan tidak semuanya mewakili Islam. Ya. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat indah. Yang penting kita kembali kepada sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah Kita pahami dengan pemahaman yang baik Dan jangan fanatik kepada kelompok ataupun golongan Yang jadi masalah itu Sehingga kadang akhirnya Lebih mengedepankan Mengedepankan fanatik kesukuan Fanatik golongan Fanatik madhab ya, Daripada kepentingan Islam Akhirnya kita kembali kepada zaman jahiliyah. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalau kita menyinggung sedikit masalah jahiliyah. Karena kita tidak tahu keindahan Islam kecuali setelah kita membandingkan dengan jahiliyah. Jahiliyah itu adalah semua konsep yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Itu namanya adalah konsep jahiliyah. Baik zaman dulu ataupun sekarang namanya adalah jahiliyah yang tidak berdasarkan ajaran Islam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cari nanti kata-kata al-jahiliyah di dalam Al-Qur'an oleh Allah diulang berapa kali? Kata-kata al-jahiliyah sekarang mudah, kita bisa mudah mencari. Sekarang ini ada Al-Qur'an elektronik kan. Dengan mudah kita mencari kata, muncul semua yang kita cari. Kalau kita cari itu, ternyata akan muncul hanya empat ayat saja. Tidak lebih dari itu. Empat ayat yang Allah di sana berbicara tentang al-jahiliyah. Mari secara urut kita lihat ayat apa saja. Yang pertama-tama di surat Ali Imran ayat nomor 154. Ya, surat Ali Imran ayat nomor 154. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka berprasangka kepada Allah yang tidak benar prasangka jahiliyah. Ini yang pertama, yaitu dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Apa itu prasangka jahiliyah? Yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah yang dia berprasangka bahwa Allah tidak mungkin memenangkan Islam Jadi kalau ada orang berprasangka bahwa Allah tidak mungkin memenangkan agama Islam Islam ini bakal kalah Islam bakal musnah Islam bakal habis Islam nggak mungkin tegak Ini adalah prasangka jahiliyah Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah prasangka orang-orang munafik. Qul innal amra yaquluna hal lana al amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Dijawab oleh Allah. Artinya bahwasanya Islam ini mungkin kadang kalah di satu daerah, di satu tempat atau pada suatu masa. Tapi nggak mungkin Islam musnah secara total di seluruh dunia, nggak mungkin. Mungkin satu daerah ya Islam dikalahkan di sana. Atau mungkin di satu di satu masa Islam dikalahkan di sana. Tapi tidak selamanya dan tidak secara total. Karena Allah berjanji Islam ini pasti akan menang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya, pasti Islam menang. Walau karihal musyrikun atau juga ada walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir enggak suka, orang musyrik enggak suka. Jadi Islam ini enggak mungkin bisa dikalahkan secara total. Jangan kecil hati antum. Jangan kecil hati. Eropa 50 tahun lagi menjadi negara Islam semuanya. Biidznillah. Jerman jadi negara Islam, Belanda jadi negara Islam. Ya. Populasi Islam di seluruh dunia nggak bisa dibendung. Makanya mereka takut kita disuruh punya anak maksimal dua, nggak boleh banyak-banyak. Ya, itu apa? Supaya orang Islam nggak berkembang. Karena Indonesia adalah umat Islam terbanyak di seluruh dunia. Mereka takut dibatasi. Dalam Islam nggak boleh. Dalam Islam dua anak tidak cukup yang buahnya anak itu. Rasulullah Muhammad SAW suka kalau umatnya banyak. Kuantitas perlu tanpa mengabaikan kualitas. Iya. Satu contoh. Coba antum buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan adalah surat Makkiyah yang diturunkan pada periode Mekah sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kita lihat periode Mekah seperti apa? Islam sulit, ditindas, ya, dipojokkan, dihina, dicaci, diintimidasi. Tidak sedikit para sahabat yang disiksa, bahkan dibunuh. Rasulullah juga diperlakukan luar biasa, keji. Islam lemah bukan main pada periode Mekah. Tapi coba itu atom lihat itu. Itu surat turun di Mekah. Turun pada periode Mekah. Ayat pertama apa bunyinya? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk apa? Menjadi peringatan bagi bagi siapa? Alam semesta. Ini periode Mekah lemah tapi Allah telah mengatakan Al-Quran adalah untuk alam semesta. Islam bakal menguasai dunia. Gak bisa dibendung. Karena itu kita jangan berprasangka buruk kepada Allah, kepada Islam, dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu disebut sebagai apa? Prasangka apa? Prasangka jahiliyah. Jadi nggak boleh kita berprasangka, ah Islam bakal habis, Islam bakal habis, bakal selesai. Ya tidak. Seandainya pun sekarang lagi terpuruk, ya itu biasa. Sama dengan orang itu ketika melahirkan, mau melahirkan, mau punya anak, sakit dulu, kontraksi dulu. Setelah kontraksi baru ah, lahir. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian susah dulu, capek dulu, payah dulu. Diuji dulu oleh Allah keimanan kita. Ya, tidak begitu saja. Yang kedua, itu ada di surat Al-Maidah ayat nomor 50. Al-Maidah ayat nomor 50. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Jadi berarti di sini adalah apa hukmal jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum jahiliyah itu adalah semua hukum yang menyalahi hukum Allah dan hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah hukum jahiliyah. Karena tidak ada hukum kecuali hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hukum jahiliyah. Milih mana? Hanya ada dua pilihan. Hukum Allah atau hukum jahiliyah. Milih mana? Ya. Di sini Allah, Allah ditegaskan, "Afa hukmal jahiliyah yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Yang dimaksud hukum di sini mungkin bayangan kita itu kadang terlalu sempit. <clears throat> Kalau ada kata-kata hukum, bayangan kita terlalu sempit. Bayangan kita itu hukum pidana. Itu aja, potong tangan, potong leher. Terlalu sempit. Yang dimaksud hukum di sini adalah tatanan. Tatanan negara. Harus sesuai dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk juga konsep ekonomi. Yang dipakai harus konsep ekonomi Islam. Kemudian konsep kemasyarakatan, konsep ini, konsep itu, konsep, konsep, konsep. Semuanya harus sesuai dengan konsep Islam. Islam telah mengatur semuanya tuntas. Tinggal kita mau mengkaji atau tidak. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi itu, yang pertama tadi ya, prasangka jahiliyah itu berarti tentang fasadu at rusaknya rusaknya pemahaman pemahaman yang rusak, pandangan yang rusak sehingga dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Islam, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang kedua ini hukum jahiliyah, ini adalah fasadun nizam, rusaknya tatanan. Ini tentang rusaknya tatanan, tatanan yang rusak. Karena itu Allah menegaskan di situ wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin. Jadi di sini hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak mau dengan hukum Allah, berarti kita terperangkap dalam hukum apa? Jahiliyah. Dinamakan jahiliyah karena itu adalah hukum yang dasarnya adalah kejahilan dan dasarnya adalah kedoliman. Hukum jahiliyah adalah hukum yang dasarnya adalah kebodohan dan dasarnya adalah kedoliman. Sebaliknya kalau hukum Allah landasannya adalah ilmu dan landasannya adalah keadilan. Ilmu dari Allah sumbernya, dari wahyu dan penuh dengan keadilan, penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk. Jadi rusaknya rusaknya tatanan, Lalu Allah ditegaskan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin, yang ngerti, yang paham. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada di surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Al-Ahzab ayat nomor 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hai kaum perempuan, ya, tinggallah di rumahmu, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya dan jangan bertabarruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Nah, ini berhubungan dengan pakaian perempuan. <clears throat> ini berhubungan dengan fasadu libasil mar'ah, rusaknya pakaian perempuan, tabaruj. Apa tabaruj itu? Para ahli bahasa, ahli lughah dan ahli tafsir semuanya sepakat mengatakan tabarruj maknanya adalah idharul mar'ah zinataha wa mahasinaha lirrijal. Seorang perempuan menampakkan perhiasannya dan keindahannya kepada laki-laki. Menampakkan perhiasannya dan keindahannya kepada laki-laki. Yang bukan mahram tentu saja Kalau suami nggak apa-apa Karena itu kita dianjurkan memakai jilbab Perempuan memakai jilbab Jilbab yang syar'i Jilbab ada aturan-aturannya Bukan asal pakai jilbab Ada aturannya jilbab Karena Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada perempuan yang nisa kasiat ariat Yang berpakaian tapi telanjang Maksudnya apa? Bahkan ada berjilbab tapi telanjang jilbabnya ketat, ya. Jilbabnya itu tipis, jilbabnya itu mini. Ya kan banyak sekarang kan jilbaban tapi ketat bukan mainin telanjang ini, sama dengan orang telanjang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilat mumilat, ru'usuhunna matil buktil ma'ilat." Ya, kalau berjalan itu berlenggak-lenggok. Artinya yaitu kalau jalan diatur ya demikian rupa sehingga membuat orang tergoda. Kemudian kepalanya seperti punuknya onta. Subhanallah. Ini sekarang sabda Nabi ini terjadi. Sekarang banyak orang berjilbab ya, di model seperti punuknya onta. Yaitu itu punuknya onta. Kata Rasulullah SAW, jannah Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Ini ancaman yang sangat keras sekali. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Jadi ini tentang pakaian wanita, tabaruj. Perempuan menampakkan keindahannya dan perhiasannya. <clears throat> Kemudian yang keempat adalah di surat Al-Fatah ayat nomor 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الجاهلية ya. Ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka itu ada al kesombongan, gengsi, fanatik. Yaitu seperti uh, fanatiknya orang-orang jahiliyah. Fanatik jahiliyah, sombong jahiliyah, gengsi jahiliyah. Kalau kita lihat ayat ini, ini berhubungan dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang waktu itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi minta dituliskan bismillahirrahmanirrahim ya. Hada ma qada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy enggak mau, enggak mau. Kami enggak mau dengan bismillahirrahmanirrahim. Kami enggak mau dengan Muhammad Rasulullah. Artinya apa mereka? Sombong. Mereka kengsi dan mereka fanatik kesukuan, fanatik golongan, hamiyah, fanatik-fanatik jahiliyah. Nah, ini berhubungan dengan fanatik-fanatik yang ada sekarang ini. Fanatik golongan, fanatik kesukuan. Padahal kalau kita sudah masuk Islam sudah terlebur semuanya itu, selesai, nggak ada. nggak ada warna kulit, nggak ada bangsa, nggak ada suku, nggak ada ini sama. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesama orang mukmin adalah bersaudara. La fakhra li Arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan selain Arab. Antara orang kulit merah dan kulit hitam. Di situ merah, merah itu adalah persi. Kecuali dengan takwa yang membedakan. Kamu semua anak turunan Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kita sama. Yang membedakan di antara kita adalah takwa. Takwanya. Jadi fanatik-fanatik gak ada sudah Islam itu satu sudah. Gak ada sekat-sekat lagi, ada batas negara. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu menyebut orang Islam satu tubuh. Ya. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahid. Idza minhu 'udwun Tada'alahu jasadi bisahari wal humma. Orang beriman dalam hal cinta, kasih sayang, kelemah lembutan sama dengan satu tubuh. Kalau ada yang sakit satu tubuh itu satu bagiannya, yang lainnya ikut merasakan sakit, nggak bisa tidur, ya, merasa demam. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut seperti bangunan. Ya, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu Orang beriman satu dengan yang lain sama dengan bangunan saling menguatkan. Jadi fanatik-fanatik harus dihilangkan. Jadi jahiliyah dalam Al-Quran hanya ada empat itu aja. Yang pertama-tama berhubungan dengan fasadut tasawurat. Rusaknya ya, cara berpikir, berprasangka buruk kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah fasa nizam. Rusaknya tatanan. Tatanan negara, tatanan masyarakat. Tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah fasa libasil mar'ah, rusaknya pakaian perempuan. Tidak berjilbab yang syar'i. Kemudian yang keempat adalah al aswabiyat wal qabaliyat, fanatik-fanatik buta, fanatik golongan, fanatik suku, fanatik kelompok. Nah, ini empat ini kalau sudah ada pada satu umat, tunggu kehancurannya. Tunggu kehancurannya, tunggu tanggal mainnya. Kalau empat ini ada pada satu umat Subhanallah Memang mengkaji Al-Quran ini indah Kita ini perlu mengkaji Al-Quran Karena itu saya lebih suka untuk saat ini dan ke depan Lebih banyak mengkaji Al-Quran Masih terlalu banyak yang perlu kita ungkap Daripada rahasia-rahasia Al-Quran Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan Al-hayatu fi dilalil Quran nikmah nikmah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an adalah sebuah nikmat. Kenikmatan yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Ya barokah luar biasa Al-Qur'an ini. Ya banyak sekali ucapan-ucapan dari para ulama tentang barokahnya Al-Qur'an. Namun ada kalanya kita itu mau baca berat Mau baca berat Atau belajar sulit Gak faham-faham Gak ngerti-ngerti Nah kenapa sebabnya kita-kita Mau baca berat Gak faham-faham Sulit faham Gak nyambung nah, Kenapa kita-kita Kira-kira kenapa Karena kita banyak berbuat dosa Itu Hukuman yang paling besar dari Allah adalah Allah menjadikan kita tidak bisa memahami Al-Quran. Itu hukuman yang paling besar. Atau diantara hukuman yang paling besar. Allah menjadikan kita tidak bisa paham Al-Quran. Mari kita lihat di surat Al-A'raf ayat 146. Al-A'raf 146. Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa ada kebenaran. Dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala menafsirkan unzi' anhum fahmal Qur'an. Aku cabut dari mereka pemahaman tentang Al-Qur'an. Artinya orang yang sombong di muka bumi tanpa ada kebenaran oleh Allah akan dijadikan tidak bisa paham Al-Quran. Itu diantara hukumannya. Dan itu adalah hukuman yang berat. Kemudian juga coba antum buka di surat Az-Zariyat ayat 9. Az-Zariyat surat surat ke-51 ayat 9. Allah berfirman apa? Yu'faku anhu man ufik. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari Al-Quran orang yang dipalingkan Kenapa dipalingkan dari Al-Quran? Para ulama mengatakan bisa babi dunub Karena dosa Karena kita banyak berbuat dosa Kita dipalingkan dari Al-Quran Baca aja sulit bukan main Berat bukan main Apalagi belajar, apalagi memahami Tidak faham-faham. tidak nyambung-nyambung Ini adalah karena dosa-dosa kita Karena itu Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al sadi Rahimahullahu ta'ala Beliau punya tafsir yang luar biasa Fenomenal Boleh dikatakan fenomenal tafsirnya Yang diberi nama Taisirul Karimir Rahman Fi tafsiri kalamil mannan Gak terlalu panjang, gak terlalu pendek Tapi siapapun membutuhkannya Pemula bisa mengambil ilmu dari situ Orang yang sudah tingkatan ilmunya tinggi pun Merasa butuh dengan tafsir itu dan itu diakui oleh siapapun. Tafsir As-Sa'di. Setelah beliau nulis tafsir demikian hebat, luar biasa. Di akhir tafsir apa beliau katakan? Setelah beliau nulis tafsir demikian hebat, fenomenal, luar biasa, di akhir tafsir beliau tulis apa? Beliau katakan, "Wa nas'alullaha an ya'fu'a 'anna dhunuban lana halat bainana wa baina kathirin min barakatihi wa khataya wa syahawat dhahabat qulubina an tadabburi ayatihi. Kami mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kami, memaafkan dosa-dosa kami yang telah menghalangi kami daripada banyak barokah Al-Qur'an dan juga agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kami dan syahwat-syahwat nafsu kami yang menjadikan akal pikiran kami hilang, tidak bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Subhanallah. Ini padahal beliau baru nulis apa? Tafsir. Beliau mengatakan masih banyak yang belum saya tuliskan di sini. Masih banyak yang saya oleh Allah tidak dibukakan di sini. Disebabkan apa? Dosa-dosa saya. Disebabkan kesalahan saya, disebabkan syahwat hawa nafsu saya. Padahal beliau baru nulis tafsir yang luar biasa, hebat, fenomenal. Tapi beliau masih mengatakan masih banyak yang belum terungkap ini karena dosa-dosa saya. Inilah namanya ulama yang benar-benar ulama. Selalu merasa dirinya berdosa dan tidak pernah merasa dirinya itu suci. Ya. Memang paling enak itu hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Coba kalau antum melihat ya para salafus saleh dulu kalau menghitung waktu kalau kita akan sekarang pakai jam ya, berapa menit, berapa menit itu kan? Berapa menit? 5 menit, 10 menit gitu kan. Nah, dulu kan nggak ada jam, nggak ada menit. Mereka hitungannya pakai apa? Seperti membaca 30 ayat. Seperti membaca 50 ayat. Ya. Seperti sahurnya Nabi. Antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh disebutkan seperti apa? Membaca 50 ayat. Ini artinya mereka itu selalu terikat oleh Al-Qur'an. Mereka tidak pernah pisah dari Al-Quran. Sehingga sampai waktu pun mereka pakai hitungannya adalah jumlah ayat yang dibaca. Kamu saya tunggu di sana ya. Saya tunggu kira-kira orang baca 100 ayat lah. Subhanallah. Jadi ketika dia di sana baca 100 ayat itu maksudnya. Jadi salafus salih itu sama dengan kita. Ya, salafus salih selalu dekat dengan Al-Qur'an sama dengan kita persis dekat dengan HP. Sama persis, cuman bedanya kalau ini Al-Qur'an ini HP. Kita akan selalu hp kan, lihat terus sampai kayak orang apa? Orang autis. Ya, temannya di sampingnya dicuekin aja. Ya, terus gini aja. Dik, apa namanya? dikir tapi bukan zikrullah, dikir yang lain. Salafus saleh juga gitu, persis kayak kita. Cuman bedanya mereka Al-Qur'an. Kalau kita HP. Subhanallah. Karena itu sahabat Rasulullah Muhammad SAW Khalid ibn walid Itu beliau kan banyak berjihad Perang sana sini sana sini Sehingga beliau kurang dalam membaca Al-Quran Kurang dalam membaca Al-Quran Tapi kurangnya pun nggak sama dengan kita Kurang itu mungkin hatam sebulan sekali Itu dianggap kurang Karena kalau salahku salih dulu hatam rata-rata Tiga hari, enam hari, sepekan ini mungkin hatamnya sebulan baru hatam. Dia merasa bersalah, kurang bacanya. Lalu beliau mengatakan, "Syaghalana angkal jihad." Atau redaksi yang lainnya, "Laqad mana'ani katsiran minan minal qira'ah al-jihad fi sabilillah." Atau tadi riwayat dengan makna juga boleh Syaghalana angkal jihad Wahai Al-Quran Telah membuat kami sibuk Daripada membaca kamu Al-jihad jadi dia seakan-akan minta maaf kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, maafkan kami ya. Kami kurang baca kamu karena kami sibuk jihad. Ya, jihad visabilillah Sama dengan kita persis. Kita juga gitu. Cuman beda satu huruf saja. Kalau kita syaghalana angkal jihaz pakai zai. Ya, kalau Khalid bin Wal pakai dal jihad, kalau kita pakai zai na angkal jihad wahai Al-Qur'an, maafkan kami ya. Kami sibuk nggak bisa banyak baca kamu karena sibuk oleh al-jihaz. Jihaz itu adalah perangkat-perangkat elektronik. Ya, mirip kan? Cuma beda satu huruf. Ini jihad, ini jihaz. Jadi paling enak itu memang hidup di bawah naungan Al-Qur'an, bahkan dianjurkan kita itu khatam. Khatam bukan hanya Ramadan saja. Menurut para ulama batas akhir paling lambat hatam itu adalah 40 hari dan itu pun makruh hukumnya makruh itu dibenci dibenci berarti kita malas ya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Al-Mughni ya menyebutkan yukrahu an yuakhkhar khatmatul Quran akthar min arba'ina yawman hukumnya makruh makruh dibenci hatam Al-Quran lebih lambat daripada 40 hari jadi hatam itu paling lambat adalah 40 hari dan itu pun adalah lebih dari 40 hari makruh dibenci. Dibenci karena kita dianggap malas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, "Aktsar ma sami'tu an an yukhtam al-Qur'an fi arba'in." Yang saya dengar dari cerita-cerita yang ada bahwa menghatamkan Al-Qur'an itu paling lambat adalah 40 hari. Walianna ta'khirahu akthar min dalik yufdi ila nisyanil Qur'an wat tahawun bihi. Karena kalau kita hatam lebih dari 40 hari, ya, itu akan menyebabkan kita lupa Al-Qur'an dan kita akhirnya meremehkan Al-Qur'an. Karena kita terlalu jauh dari Al-Qur'an. Ya. Kecuali kalau ada halangan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan, "Wal arba'un muddatu ad-du'afa wa ulil asyghal. Hatam 40 hari itu adalah jangka waktu untuk orang-orang yang orang-orang yang lemah dan orang-orang yang super sibuk. Jadi hatam 40 hari itu orang lemah, orang-orang sudah tua, sepuh umur 90 atau mungkin juga orang-orang sakit di rumah sakit itu hatamnya 40 hari. Atau orang super sibuk presiden itu hatamnya 40 hari. Berarti kalau kita nggak boleh hatam 40 hari. Kita lebih cepat daripada 40 hari. Ya mungkin paling enak itu adalah satu hari satu jus. Iya kan? Itu bukan hanya Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Antum kalau baca satu jus satu jus ya, baca tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, biasa sedang aja. Berapa menit kira-kira satu jus itu? Setengah jam? 45 menit. Iya. Berapa biasanya antum? Rata-rata berapa? Satu jam? Wah, oh, lama sekali pak 40 ya Mungkin 45 saya kira Karena kalau orang bacanya cepat itu 20 menit bisa 20 menit, lama bisa satu juz Cepat tapi normal, nggak rusak hurufnya Boleh itu Katakanlah selambat-lambatnya 45 menit lah Nah kita ngalah aja 45 menit Satu hari berapa jam? 24 jam Masa kita nggak punya waktu 45 menit saja untuk baca kitabnya Allah? Masa nggak ada waktu? Padahal berapa banyak waktu kita kita buang cuma-cuma. Masa nggak ada waktu untuk baca kitab Allah? Seperti itu. Padahal ketika kita membaca kitab Allah, membaca itu fadilahnya banyak. Tapi kita juga nanti ada berusaha untuk memahami. Kita punya perlu punya dua cara baca. Yang pertama cara baca mengejar khatam yang kedua kita juga perlu punya cara baca lagi Satu hari mengkaji lima ayat ya. Sehingga kita juga paham Orang kalau banyak baca Al-Quran itu oleh Allah diberi barokah Barokah Bukan hanya di akhirat Kalau akhirat pasti ya. Di dunia diberi barokah dia oleh Allah Dan ini adalah Merupakan Nasihat-nasihat para ulama yang sudah mempraktekkannya Allah berfirman di surat Shad ayat nomor 29. Surat Shad 29 Kitabun azalnahu ilaika mubarak. mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan dia itu kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak yang penuh dengan barokah. Penuh dengan barokah. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan, "Ishtaghalna bil Qur'an faghamaratna al barakat wal khairat fid dunya." Kami sibuk dengan Al-Qur'an, maka kami diliputi oleh barokah dan kebaikan di dunia. Akhirat pasti. Kalau akhirat banyak dalilnya. Kita menjadi sahabat Al-Qur'an, kita menjadi keluarga Al-Qur'an, nah, kita untung dunia akhirat. <clears throat> Kemudian salah seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Maqdisi Beliau memberikan nasihat kepada muridnya yang bernama Abbas bin Abdid Daim rahimahumullah taala ajmain. Apa nasihatnya? Akthir min qiraatil Qur'an wa la tatrukhu. Fa innahu yatayassar lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Wahai muridku, kamu yang banyak membaca Al-Qur'an, jangan kamu tinggalkan Al-Qur'an karena sesungguhnya semua keinginanmu akan mendapat kemudahan dari Allah sesuai dengan kadar yang kamu baca daripada Al-Qur'an. Subhanallah, luar biasa Al-Qur'an. Dan masih banyak yang lain-lainnya terutama adalah membaca dengan melihat mushaf. Walaupun kita punya hafalan, itu juga kita dianjurkan membaca dengan melihat mushaf. Mata kita melihat mushaf. Yang namanya mushaf itu mushaf yang ada di itu Al-Quran bukan di HP ya Kalau HP itu namanya bukan mushaf Al-Quran Itu namanya aplikasi lain ya Rasanya pun juga lain Hukumnya boleh Tapi yang namanya mushaf adalah mushaf Al-Quran itu ya, Dibaca, dilihat Dan ketika kita melihat itu banyak faedahnya Mata kita oleh Allah Ya diberi kekuatan Salah seorang ulama sebagaimana disebutkan di dalam Tabaqatul Hanabila mengatakan man ada man fil mushaf matta'ahullah bibasarih. Orang yang terus-menerus memandang mushaf Al-Qur'an ketika membaca, Allah akan memberikan nikmat kepadanya dengan matanya. Artinya matanya itu kuat, matanya itu sehat. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya, yang jelas Al-Qur'an ini luar biasa. Kita perlu kembali kepada Al-Qur'an dan sekarang yang terakhir ya, tadi kita kan mengkaji surat Al-Buruj ayat 11 ya, beramal soleh tadi kita perluas nah kemudian yang ketiga kriteria sukses yang ketiga yang ada di dalam surat Al-Buruj ayat nomor 11 adalah ya lahum jannatun tajri min tahtihal anhar mendapatkan syurga mendapatkan surga yang penuh kenikmatan tiada tara kekal di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah hatam ayat-ayat sukses. Jadi kita bahas mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 17 Ramadan 1436 Hijriah. Semoga Allah menjadikan kita mampu mengamalkan semua yang sudah kita pelajari ini sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala Sukses yang sebenarnya, yang abadi, yang hakiki, yang sejati Dan dari sini kita sudah, sudah melihat bahwasanya sukses menurut Allah berbeda total dengan sukses menurut manusia Berbeda 180 derajat Enggak sama sama sekali Iya kan? Sukses menurut kita biasanya identik dengan sesuatu yang kasat mata. Ya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, istri cantik, suami ganteng dan gagah, punya kedudukan, punya jabatan dan yang lain-lainnya. Muter-muter di situ saja materi duniawi. Ternyata Allah tidak menyebutkan satu pun Hal itu termasuk sukses Tidak sama sama sekali Sukses menurut Allah Intinya adalah Kita mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kita taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak durhaka Dan kita selalu berbuat kebaikan Untuk diri kita Untuk keluarga kita Dan untuk orang lain kita beriman, kita beramal soleh dan puncaknya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ditanya di kuburan bisa jawab. Alam kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga. Selamat dari azab kubur. Kemudian nanti hari kiamat prosesnya lancar semuanya. Ya. Dan dia pun masuk ke dalam jannah di dalam surga dia mendapat semua kenikmatan kekal di dalamnya selama-lamanya dan puncak kenikmatannya itu adalah memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridha Allah dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama lamanya. Itulah sukses yang sebenarnya. Di antara pentingnya mengkaji ayat-ayat sukses ini supaya kita jangan sampai kita menyangka diri kita sukses Padahal menurut Allah nggak pernah sukses. Atau kita dikira orang sukses padahal kita nggak pernah sukses menurut Allah. Sebaliknya, mungkin kita dikira orang nggak sukses, tapi menurut Allah kita adalah orang yang sukses. Karena semua kriteria sukses itu sudah kita praktekkan yang menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya kita berterima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kajian ini dan juga telah memberikan ilmu kepada kami dan kami juga minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kami, kesalahan kami, maksiat kami, syahwat nafsu kami yang menghalangi kami daripada bisa mengungkap lebih banyak lagi rahasia-rahasia Al-Qur'an rahasia tadabbur Al-Qur'an, barokahnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan ke depan Allah semakin menambah ilmu untuk kami, ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Kemudian juga kepada semua pihak yang terkait ya. Terima kasih atas bantuannya teman-teman semuanya ya atau juga semua pihak yang terkait dari pihak kepolisian, dari pihak tentara, ya. Wah ini kepanjangan nanti ini. Ya. Dari aparat-aparat, dari sipil, dari militer. Ya. Jadi terima kasih ya pada semuanya yang sudah membantu terlangsungnya acara ini dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi ganjaran dan termasuk amal jariah yang pahalanya selalu mengalir karena ini adalah ilmu yang bermanfaat ganjaran yang mengalir itu semuanya bakal putus juga cuma satu yang nggak bisa putus kalau kita kembali ke hadisnya Nabi ada tiga kan kalau diperinci ada sepuluh nanti banyak tiga aja kita bahas misalnya kita mata Adam ingkota amalu illa kalau ada manusia mati amalnya putus kecuali tiga Ya. Yang pertama-tama apa? Yang pertama-tama ada sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu wakaf ya, wakaf masjid, wakaf ini, ya, atau juga wakaf Al-Quran atau buku dan yang lain-lainnya. Kemudian juga bikin sumur, itu masuk wakaf ya. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh, ya, atau ilmu dulu Sodakoh jariah Atau ilmin yuntafa'u bihi Ilmu yang bermanfaat Kemudian yang ketiga adalah Awaladin salihin lahu Anak soleh yang mendoakan dia Dari tiga ini Yang bisa bertahan lama cuma satu Yaitu ilmu Karena sodakoh jariah Masjid Sampai berapa sih masjid bertahannya Bangunannya Ya, sumur berapa lama dipakai sumur itu? mushaf nanti juga rusak, nggak dipakai lagi, gitu kan? Ada batasnya. Demikian pula anak, kita punya anak, nanti anak kita juga mati. Nggak doakan kita lagi kan anaknya. Tapi kalau ilmu nggak ada putusnya. Subhanallah. Seperti kita sekarang dapat ilmu dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi ganjaran terus terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak putus sampai kiamat. Kita dapat ilmu melalui perantara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika para sahabat dapat ganjaran terus tanpa putus sampai kiamat. Sehingga ilmu yang bermanfaat ini paling untung, enggak putus selama-lamanya. Allahu akbar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan semua itu. Allah amin. Ini sudah jam 5 ini. Enggak apa-apa ya, kan penutupan ya. Nanti kita bukanya ditunda aja, kira-kira Isya kita buka. Mau enggak antum? Ustaz, bagaimana kalau lain waktu Ustaz mengkaji kitab yang syar'i dari jenis dari jenis-jenis kain, mengkaji jilbab yang syar'i dari jenis-jenis kainnya. Karena sekarang banyak jilbab panjang tetapi bahannya jersey, spandek dan lainnya yang dapat membentuk lekukan tubuh. Jazakumullah khair. Kami dulu pernah kami dulu pernah mengadakan daurah ya. Secara khusus bahas masalah jilbab ini. Judulnya adalah berjilbab tapi telanjang. Itu ada videonya, ada rekamannya lengkap. Lengkap. Syarat-syarat jilbab yang syar'i juga lengkap. Jadi silakan bisa dilihat di YouTube ada. Cari aja berjilbab tapi telanjang. Di, kami punya channel di YouTube. Nama channelnya itu MTDHK ya. MTDAK atau Hati Bening itu channel kami di sana. Nah, di sana ada berjilbab tapi telanjang itu dalam dua CD panjang-panjang. Jadi sekitar dua jam bahkan lebih, ya sekitar tiga jaman lah kurang lebih. Atau juga boleh ngopi di RDI kalau ada kopiannya. Ya itu dulu aja. Sekarang kita masuk kuisnya. Ya, ini hadiahnya Mushaf Al-Quran bagus sekali ya Lengkap, tiga untuk ikhwan, tiga untuk akhwat Tadi pertanyaannya adalah Kemarin telah diterangkan Tentang tingkatan-tingkatan jihad di antaranya adalah jihad menundukkan hawa nafsu ada empat tingkatan. Apa saja? Jawabannya adalah mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, gampil kan? Kita ambil aja satu persatu. Ikhwan dulu. Ya, menundukkan ilmu, menundukkan hawa nafsu untuk bersabar mencari ilmu agama yang benar, menundukkan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu setelah mendapatkan ilmu, menundukkan hawa nafsu untuk berdakwah, menundukkan hawa nafsu untuk sabar terhadap kesulitan ketika berdakwah di jalan Allah. Ya, benar sekali. Taufik, kelayatan, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menundukkan nafsu untuk belajar ilmu, menundukkan nafsu untuk mengamalkan ilmu, menundukkan nafsu untuk mendakwakan ilmu, bersabar atas ketiga hal di atas. Betul? Arif Wahyudi Purwanto, Segaran Malang, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Satu lagi untuk Ikhwan. Belajar sabar untuk hal-hal yang benar. Bersabar untuk mengamalkan ilmu, Enggak, ini enggak benar, salah ya. Jadi yang pertama belajar sabar untuk hal-hal yang benar. Ini sudah salah. Dari awal sudah salah ini. Ya, insya Allah antum tidak dapat Quran, dapat ganjaran. Yang dapat Quran dapat dua, ganjaran dan Quran. Itu kan? Berjihad menundukkan nafsu untuk belajar mencari ilmu, berjihad untuk mengamalkan ilmu, jihad untuk berdakwah ilmu yang dimiliki, jihad untuk sabar ketika berdakwah. Betul. Huzaim Jalan Geraha Laksana Tidar nomor HP sekian-sekian. Ya. Sekarang akhwatnya Yang pertama Menundukkan hawa nafsu untuk belajar mengamalkan ilmunya setelah mendapatkan, menundukkan hawa nafsu untuk berdakwah, menundukkan hawa nafsu untuk sabar ketika diganggu saat berdakwah. Ya, betul. Ningsi Tanjung Priok Bakalan Kerajaan, Sukun nomor habis sekian-sekian. Ya, benar. Kemudian yang kedua Belajar untuk mencari ilmu Belajar untuk mencari ilmu Gimana ini? Salah ya berarti ini ya. Jadi belajar untuk mencari ilmu. Yang kedua, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ya, ini berarti salah. Niatnya baik, Mencana tulis saja. Kita harus positive thinking ya. Menundukkan hawa nafsu untuk belajar mencari ilmu agama, mengamalkan ilmu setelah mendapatkan ilmu, mendawakan ilmu yang dimiliki, sabar terhadap kesulitan-kesulitan ketika mengajarkan ilmu, ketika kita harus siap diganggu, dilecehkan, dibenci. Ya betul. Sriyani Bumi Ayu nomor HP sekian sekian. Alhamdulillah. Sudah tiga? Oh, baru dua. Yang terakhir, yang ketiga <clears throat> Berjihad menundukkan hawa nafsu untuk belajar agama yang benar berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mendapatkan ilmu, berjihad untuk berdakwah atau mendakwakan ilmu yang dimiliki kepada orang yang belum tahu, berjihad supaya sabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah. Ya, ini Rihmadanti Irzana Jalan Bareng Kulon nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kemudian mari kita tutup aja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا رحمنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا <coughs> اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخالق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمنا الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزنة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا كفيته ولا ولدا أو زوجا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين <coughs> اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء khairu khatimah اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين يا رب العالمين يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزق والدي والدينا يا الله اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم حياة طيبة اللهم ارزقهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة اللهم ارزق والدينا يا الله الفردوس الأعلى من الجنة والنجاة من النار اللهم أعطك رقابنا من النار اللهم أعطك رقابنا من النار اللهم أعطك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم اجعلنا من المقبولين من الفائزين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.